Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du para sohib warna yang sangat saya hormati saya cintai saya banggakan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pengajian pengajian yang akan mengangkat beberapa cerita tentang ulama-ulama kuno yang insya Allah dari buah cerita Niko Mengkih kita sakit mengambil beberapa hikmah yang baik untuk kita lakukan, yang jelek kita jauhi, kita tinggalkan. Alhamdulillah, wonten ing kesempatan menikah, kulo mengambil cerita yang berketepatan dengan ahlu baitin nabi utawa engkang dipun kenal kelawan tiang soleh yang secara nasab beliau itu ketepatan adalah zuriatul rasul utawa keturunan Gusti Kanjeng Nabi. Yang memang pada intinya bukan nasabuka oka ilal jannah atau nasabmu yang membawa kamu ke surga bukan tetapi amaluka yusri'uka ilal jannah yang membawa kita cepat untuk ke surga adalah amal. Ya, bukan nasab atau keturunan. Cuman di sini ketepatan dengan orang yang bernama namanya Sayyid Hasan Al-Askari. Sayyid Hasan Al-Askari ini cucu daripada Sayyid Musa Al-Kazim. bin Ja'far As-Sadiq ibni Muhammad Al-Bakir ibni Ali Zainal Abidin ibni Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut suami daripada Siti Fatimah Sayyid Hasan Al-Askari ini termasuk orang soleh yang memiliki ilmu yang cukup mumpuni, dan ayahnya wafat pada tahun dilahirkan pada tahun 153 wafat pada tahun 203 atau mungkin sejajar dengan Imam Bukhari Di sini ketepatan Sayyid Al-Mutawakil. Rojo istilahnya. Penguasa pada saat itu, Imam Mutawakil ini menahan seorang ahli ibadah. Ngukum wong sing api. Wong sing sae wong sing teman-teman dimanfaatkan ilmunya oleh masyarakat, dia itu ditahan oleh al-mutawakil saat itu. Ditahan mungkin krono nggak ada salah, Sohib gitu ditahan. Said Hasan al-Askari. Tapi pancene wong apik niku nek disalah-salahi wonge nerimo, tapi Gusti Allah mboten nrimo. Niku sing soro niku. Merkane ojo nyala-nyala nang wong apik. Akhire krana Allah niku mboten terimo, wonten wong apik ndak salah niki dihukum. Fahasala linnasi kohtun. Maka terjadilah paceklik atau musim laib, musim keangelan musim krisis yang agak lama dan agak berkepanjangan. Termasuk juga lama tidak turun hujan. Eh mergo nyalah-nyalah nang wong apik niku sohiban. Krono suwe mboten utan fastasku tata ayam. Menungso-menungso itu berusaha ya opo sing sekirane iso mudun udan bisa turun hujan. Satu-satunya jalan di dalam syariat Islam, ketika kita menginginkan hujan ini turun, kita harus melakukan sholatul istisqo. Istisqo niku maknane amrih siraman saking Gusti Allah. Akhirnya mereka melaksanakan sholat istisqo, meminta siraman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama tiga hari. Nuwun niku padha metu kabeh wong-wong Islam waktu niku. Khalifah al mutawakil niki merintahkan masyarakat semua rakyat waktu itu dimohon keluar ke lapangan untuk mengikuti sholat istisqa guna meminta turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telung dino sohibana. Setelah tiga hari minta turun hujan, ternyata walam yusku. Ternyata hujan itu nggak mau turun. Masya Allah. Ngelu al-mutawakil niki sebagai penguasa waktu niku. Ngelu pusing boleh beten mudun-mudun udane saking sumpeke saking susai Sampai Khalifah al Mutawakil dewi niki wong ini rodok bingung. Mosok wong Islam sak sakmene akeh ndano sing mandi bendungane. Yang Islam sakmenten katahe metu nang lapangan perlu ngelakoni sholatul istis kok nggak sing mandi pendungane kok ndak mudun-mudun udani wong sing soge dikongkon metu nang lapangan monten ugi wong sing ndak duwe dikongkon metu nang lapangan kangge melok-melok sembahyang istisko Wong sing tambeng mbok menawa waline Gusti Allah katon nang wong sing nun sewu gampangane sakniki ngalor ngidul mek katokan antok menawa termasuk wali mastur wali sing ditutupi nang Gusti Allah kongkon metu kabeh sing nakal, sing meneng, sing tambeng, sing bet sing beler kongkon metu kabeh nang mutawakil niki dikengken melaksanakan sholatul istisqa sampai tiga hari ternyata kok mboten mudun-mudun udan ini krono pun kante ancoro jajal saiki fa amarul mutawakkilu bi ikhrajil yahudi wan nasoro ma'anas jajal wong-wong kafir wong Kristen, wong Buddha iku kon metu kabeh nang lapangan. Wong barangan ngetok nong Islam wis ndak patek mapan saiki menawa Gusti Allah wis mlenger ndelok wong-wong iki krana ketambangan. Ya jal saniki golek coro wong Kristen tokno, Wong Buddha tokno. Wong sing ndak tau kenal nang Gusti Allah iku tokno jajal menawa Coro dohir mereka itu nggak kenal sama Allah tapi batinnya mereka itu dekat. pun. Parengot pen ditoaken tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Nasrani, wong Kristen, wong Buton itu kongkon metu kabeh. Dikongkon dungo, jaluk nang Gusti Allah supaya udan niku mudun. Fakharaju Muhammad tu wong-wong Yahudi niku wa ma'ahum rohibun. Di antara mereka itu ada pendeta pendeta-pendeta saat niki mungkin itu kiainya orang Kristen. No, pastur lah. Mantun ngoten metu pastur niku atau pendeta niku farofa adzalika karohibu yadahu ilas sama. Tutun di lapangan pendeta niku ngangkat tanganin nang arah langit mendukur ngeten. Kalian dongo nang Gusti Allah. Jaluk nang kemantepane dewi Jaluk udan si rohib niki. Minta dituruni hujan. Sohib warna ingkang kula hormati setelah si rohib niki mengangkat tangannya ke arah langit ke atas ternyata kontan mendung niku morong lumpuh Ono ndek langsung udan terus. fahat tolat udan tuweres udan Mantun utan terus suwene mandek. Kemudian hari berikutnya, yaitu hari yang ke lima, Metuan yang sedoyo wong Orang-orang sama keluar semua. Dan rohib tadi atau pendeta tadi juga keluar. Pada saat itu pendeta mengerjakan sesuatu seperti yang kemarin dia lakukan mengangkat tangannya ke arah langit. Allah menghendaki lain memang. Begitu hari kelima mengangkat tangannya lagi secara kontan. Hujan ini langsung turun lagi dengan derasnya. Waduh, niki yuk nopo niki. sokip warna sampai goyok-goyok. coro dohir wong Islam kalah karo wong Kristen. Ada wong Islam niku yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Justru orang Kristen itu tidak nyembah nang Gusti Allah, tapi begitu mengangkat tangannya satu kali ke langit, hujan langsung turun. Sedangkan wong Islam sing oleh telung dino kok jaluk disirami utan nang Gusti Allah kok mboten mudun-mudun sampai telung dino. Kan aneh nih kisah kemarin ya. Mesti ini lah wong sing Islam sing diterima nang Gusti Allah. Niki kok wong Kristen sing diterima. Ya nopo niki? Fasyakka ba'dul amati fi dinil Islam. Akhirnya karena kejadiannya sudah seperti ini, kenyataan tidak bisa dipungkiri, gampangan ini mandian wong Kristen. Ambil wong Islam. Maka wong-wong bodoh waktu niku mamang akan kebenaran agama Islam. Loh. Jadi mau Islam aku mau bener. Wong sak dunyo bodoh islami jaluk nang Gusti Allah kok nanti kei udan. Bareng rohib uto pendeta metu sepisan kok langsung mudun udan Gule lek ngono. Aku ndak patek percaya nang agama is Islam. Sohib warna ini keadaan yang sangat bahaya ini. Keadaan sing sangat repot. Ya mungkin Allah ya is blengar kate nerima nang Islam barang nang Islam Islami ya. koyo mungkin nanggung dari Gusti Allah sing kate nerima niku rasa-rasan. Bahkan dabak duhum. Setengah wong Islam niku kata pun sing melbu nang agomo liya murtad pun. Tak melo Islam ni sopo. Melo Islam wong Islam dungu tak mudun-mudun. lagi wong pendeta ndonga udah udane langsung mudun. Lek ngono sing enak. Aja melo Islam wis metu ae teko Islam. Dadi metu kata sing metu teko Islam waktu niku sahiwan. Sing asale Islam niku male murtad. Ndak melok pun nang agama Islam wis tinggal ae agama Islam melo agama Islam jaluk utane ndak dikek ya mana jalo liyane. Wis tak melok wis. nasi harajun azimun. Pada saat itu sangat terjadi keguncangan yang parah pada orang Islam. Artinya guncang dalam masalah itikot. Kata tiang singkat ini metu saking agama Islam. Kati ninggal no agama Islam akan memeluk agama lain. Ya bayang no kajengin betul guncang yuk ya no boleh koyo ngeten keadaan Wong barangan Wong sak desa njaluk dano sing ketrima. Wong Kristen pendeta siji njaluk gedrimo. Bingung wa syaqqa 'alal mutawakil. Rajane waktu niku ngelu ya apa carane wong Islam kok kalah mbek wong Kristen iki. Akhirnya mikir. Al mutawakil iki mikir, iya. Aku iki duwe wong Islam siji aku sing ampuh. Wong Islam sing hebat. Wong Islam sing anteng ibadai, Sing bagus kelakuan nih saya kita hukum ono di tahanan. Akhir rundingan kali punggawa-punggawa nih saat niku. Ya opo. Lek Hasan al-Askari sing termasuk zuriatur Rasul niku mang ditokno saking hukuman. Mbok menowo. Hasan al-Askari ini bisa memberikan solusi atau jalan keluar kangih mengatasi kemelut-kemelut yang terjadi pada saat ini ni al mutawakil niku wau. Pun wis tokno Hasan niku. akhirnya di dalakan Hasan sing dihukum kalau wau sahibarna. Parang metu Hasan al Askari niku diomongi tengah al mutawakil "Hei, Pak Hasan, Atrik ummata jaddika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dron, ya apa? Godakan umat mbahmu iku. umat Nabi Muhammad iku godakan lek sampai kondak godakan entek wong Islam saiki mereka akan menyatakan keluar total dari agama Islam dan akan memeluk agama yang sesuai dengan rohib atau pendeta tadi. Wis, kon yopo caramu, bagaimanapun caranya kamu harus berusaha menanggulangi masalah iki. Yo sing sekirane wong Islam iku ndak akeh mlebu nang agama liya saiki. Ampun barang muni ngoten Sohib Warna Pakola. Jari Hasan. Wis tuwuk takon ngukum aku. <laughs> niki nih wong bodoh Islam niki. Jadi Islam niku tidak dirusak oleh orang luar, tidak. Dirusak nang Islam ini Dewi. Niki sing bahaya niki. <laughs> Ya wis lek panjene kekarepanmu kaya iku. Dan perintahmu yang sekarang ini adalah merupakan kemaslahatan secara umum yaitu menyelamatkan orang-orang Islam wedi metu saking Islam memeluk agomo agomo saliyane Islam aku siap menindaklanjuti rencanamu iku mang ngene wis murhum bil khuruji ghadan masyarakat rakyat iki kabeh kongkon metu termasuk pendeta sing jaluk sepisan wingi kongkon metu insyaallah besok akan kita temukan jalan keluarnya. Insya Allah meni akan ketemu ciri-ciri nih. panjangnya kejadian nih wong Islam sak baik-baik ndonga ndak sing keterima. Tapi wong sing dak Islam mang jangan sebisa langsung keterima insya Allah akan ketemu. Wis deloken wis. Sampun. Bareng sampun ngonten sakit mana? Nah, matal setuju. medal iku kali ngomong. Khalifah Al-Mutawakil niki ngomong tentang tiang-tiang waktu niku. Tolong kepada semua masyarakat besok diharap untuk keluar semua. Yang beragama Islam, beragama selainnya Islam dimohon untuk keluar besok berkumpul di lapangan. Kita mempraktekkan satu kali lagi istisqo. Metu kabeh wis. Islam metu sing ndak Islam ya kudu metu. Awas jangan sampai ada yang tidak keluar. Karena besok ini akan didatangi oleh Hasan Al-Askari yang saya tahan yang kemana yang mana di hari-hari sebelum ini kamu demo di depannya tahanan agar Hasan Al-Askari niki ditokno manjane waktu niku Hasan Al-Askari niki termasuk kiai sing dicintai masyarakat waktu niku wonge api nang Gusti Allah nggih cedhek ibadahe bagus nang masyarakat ya bagus jadi banyak wong sing nyakeni tak milah-milah mboten kepentingan yang diemban itu hanya semata-mata kepentingan umum Warang pun ngoten wa kharaja ma'an nas fil istisqa Hasan al-Askar niku matu barang-barang kali tiang-tiang bersama dengan rakyat keluar ke lapangan guna untuk melaksanakan sholatul istisqo. Parang pun ngoten falamma rafa'ar rahibu yadahu ma'an nasoro. Sing seke wonten dek ngarep niku wau pendeta bareng-bareng karo wong Yahudi. Ayo kono di ngarep Pendeta ni paling ono ngarep dhewe. Engko sing langsung pendeta wis dak katik liyane. situ nih cari tiang-tiang yang cinta kepada Hasan Al Askari, yo oh, cok pendeta saya saiki Hasan ono lah apa kok pendeta. Pak Hasan naik, Sing dikongkon ono ngarep, Pak Hasan naik, sing dikongkon jaluk nang Gusti Allah. Tidak kalah maning Islam kira sampai dikira nang pendeta maning. Ente akhir wong Islam Lalek mandi maning ya apa? Lalek dikikno nang Hasan Al Askari, insyaallah saiki uang uangku bakal balik nang Hasan. Jadi kira nang pendeta maning delon, telon kas kita orang Islam wis. Tirose tiang-tiang sing fanatik dumateng Hasan Al Askari. uang uang Islam saat itu. Eh jajal wis, Kena nang pendeta orang kulak buyar Islam. Hasan jawab, tenang ae, ojo bingung-bingung, kabeh kuwi ana sing ngatur. Bapak wis. Dek kok kongkon ndonga maning wis. Pendeta iku kongkon ana ngarep maning, kongkon ndonga. Pun mantun ngoten donga. Rohib niku ana ngarep, ndik mburi niku wong Kristen, wong Islam dhisik ndik mburi sok warna ada di belakang sendiri wong Islam. Wonten mburi wis. Bareng si pendeta niku ngangkat tangan. Si pendeta mengulurkan tangannya ke atas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keistimewaan lagi. Begitu mengangkat tangannya, mendung niku langsung kumpul. Dadi siji malih. Ampun repot wong dembu. Lah ya apa? Nggak yang ini maning wis kalah saiki Islam kita Islam saiki wis. Buyar lek ngene jalan Islam. Hasan ndak digunakno sing temen tak wis Islam pancene al mutawakkil iku wong zalim wong baran wong apik kaya iku dizalimi. Wong baran Hasan niku wong cedek nang Gusti Allah disalah-salahi. Saiki opo kong kon ndonga ndak gelem Hasan. Ya opo lek ngene iki? Ingin al-mutawakil aja dipateni. Soalnya al-mutawakil ini termasuk musuh di dalam selimut. Sing ngerusak wong Islam. Sing ngerusak Islam duduk wong jaban Islam. Justru wong sing di Islam iki sing ngerusak. Sedangkan instruksi datangnya itu dari Hasan al-mutawakil. Dari al-mutawakil yang ini. Al-mutawakil sing dihukum. Al-mutawakil aja diserbu. Ampun barang pun ngoten jadi nih Hasan Al Askari ojo bingung rek. Tenang, agama iku ndak kasar. Agama iku adem. Opo ae sampean ndak cocok, Anda bisa menyampaikan aspirasi cara alus. Sing penting sukses. Is, terus nawis. Tepak ngangkat ngeten udan katene mudun. Hasan ngomong, "Tolong, Tangane rohib iku ojo sampai mudun tekan dukur. Harus pancet. Para nang waktu niku Hasan Al Askar niki longgo bareng karo Al Mutawakil sebagai presidennya. Waran Al Mutawakil rohib iku ojo oleh ngedono tangane. Iya wis. Ngomong nang masyarakat. Cekelen tangane rohib iku mang ono ndek dukur iku. Tolong cekelen. Dik mang Melayu kabeh yang Islam waktu niku teng pendheton. Tepak ngangkat tangane ngeten. akhirnya tangane pendeta niku disergep. Nang wong-wong Islam dicekel. Dicekel Moro Hasan Al Asali dumateng rohib sing tepak tangannya dicekel teng masyarakat niku wau. Barang dicekel vakubidot dibuka dikegem tangane rohib niku faizan fihi azmu adamiyin. Ternyata di dalam tangannya pendeta niki wonten tulangnya manusia. Karena di dalamnya ada tulangnya manusia, fa akhadzahu min yadi dicekik teng Hasan. Belum niku. Ditutuno. Datang al mutawakkil. Iki lo. Pak Khalifah, iki lo Pak Penguasa ono belungi menungso tangan tangani pendeta iki mang. Pakola lahu irfa yadaka. Lek ngoten ngoten, wis pesen maning sepisan kasta iki. Belung kita tak cekel aku. Pendeta iku kon ngangkat tangane mendukur. Masya Allah Sohib Warna. Tangani pendeta dikangkan angkat mendukur tanpa membawa tulang manusia yang telah diambil oleh Hasan al-Askari tadi. Begitu diangkat tangannya oleh pendeta niku Mendung-mendung yang telah berkumpul rapat ada di atasnya pendeta niku miak didik didik sampai bersih sampai entek. ngantos telas padang dang biar mboten wonten nopo-nopo. Wah, dengan keadaan yang semacam ini Fa'ajiban nasu min dalika. Menungso padha kamu. Lah, ya apa? Sing kuwasa ndek donya iki sakjane dudu al mutawakkil. Tapi Hasan al Askari wong sing ndak ketok iku sing kuwasa. Jadi dadine coba ndek donya niki bukan karena ada orang nakal saja. Bukan karena ada pemerintahnya yang kurang beres atau bukan apa-apa dan juga karena ada kemajuan duduk krononiku, sing asli no maju niku nih wong sing ndak ketok-ketok niku ya masuk ke Al Hasan nih. ampun bunga pun masyarakat waktu niku ya boleh ini semua kau al khalifah al Hasan khalifah niku muni khalifah al mutawakkil niku muni ya apa karo Hasan mang tangannya diangkat krononok belum menungso iso tangi iso ono Ono mendung di dukur Bareng belungi dijigit tangan ini mendungi kok nyingkir. Ya apa rahasia iki? Hasan. Ya Aba Muhammad ma Faqala lahu. Terus Hasan al-Askari niku matur, hadza azmu nabiyyin minal anbiya. Niki belungi nabi. Belungi sijine nabi saking piro-piro nabi ne Gusti Allah. Lan belung niki dhafara bihi hadzal rahib sing dicekik nang rahib niki saking kuburan e sijine para nabi. Sing panggenane Allah on di sekitar Masjidil Aqsa. Belunge nabi niki wa innahu ma kusyifa adzuna bin ila sama illa hatalat bil matori. Belunge nabi sing koyok ngeten iki lek diangkat nang langit. Jaluk nopo bakal keterima termasuk nyal utan begitu diangkat sing asale langit niku padang-dang diangkat begitu diangkat tulangnya nabi ini langsung mendungin niku sudah dirapat niku mek belungi poro nabi Merkon apa? Krana nabi niku kekasihnya Allah. Cece mbek kula sampean wong isi urip, wong isi teges, pakaiannya api belum tangannya diangkat sampai dukur. danau udan mudun. Kepingin nyarang nggih Masih sih sampai tangannya diangkat lurus sikile diangkat pisan. <laughs> Lewaya udan. Yo pancet deres. Napa? Krono belunge belung kula ambek sampean iki belung reget. Belunge belung kotor. Nauzubillah min syari terutama lek tidak harus kurang bersih. tapi syukur gelem jaluk sepuro sak pinten no dosa gede insya Allah bakal entek dosa niku sing ciloko niku wong lek ndak gelem jaluk sepuro niku tanda nih wong elek lek wong sik gelem jaluk sepuro insya Allah bakal dati wong api ampun famtahanu dzalika fawajaduhu kama kola dicoba bendino niki ngoten masyarakat iki betul sing percaya Belung niku dilenang tangan liyane, diangkat nang langit ngeten. Metu maning mendungi Dijikik maning, angkat tangan siji nyengkri maning. Sampai berulang kali dicoba, kejadiannya tetap sama dengan seperti yang disampaikan oleh Hasan al-Askari. berkani ojo nemen-nemen dolimi nang wong api. Karena lek sekolah ambek sampean iki dolim. Nyala-nyala nang wong cidek nang Gusti Allah. Balain iku male roto. Sing ndak salah-salah niku male kenek kabeh lek kita api na wong alim, api na wong bagus, insya Allah nikmatnya juga akan merata. Milo mandan muka hikayah kita terus tombone ati kulo panjenengan stoyo sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat merubah tingkah laku kita dari hal yang sekarang ke hal-hal yang lebih baik lagi bersamaan dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahih Marnam nayonten salah lepati mulai saking awal dengan tos akhir Kula nyun agungipun pangapunten mandar muga dados ilmu ingkang manfaat saha barokah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.